Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan ya dan solusinya. Sehubungan saya punya saudara itu ketika wudhu itu sampai makan waktu banyak sekali. Ketika ta'awuz dan basmalah tidak cukup dua kali. Sampai kedengaran sekitar 4 meter kedengaran. Lebih-lebih ketika mandi wajib itu otomatis sholat subuhnya sampai matahari terbit. Jadi saking lamanya di apa namanya di kolam sampai mandi sudah habis setengah bak dibantu dengan shower juga kayaknya masih belum puas. Itu bagaimana kira-kira untuk mengatasi orang semacam itu supaya tidak lama-lama di kamar mandi kemudian ya tidak ketinggalan sholat berjamaah karena kalau wudhu itu selalu ketinggalan sholat berjamaah. Jadi mohon penjelasannya eh, selama ini masih kesulitan untuk mengatasinya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah penyakit was-was. Ada satu orang alim ditanya. Ada seorang sudah wudhu sempurna. Setelah itu dia mau sholat mikir. Saya belum wudhu. Gimana hukumnya? Batal wuduknya karena sekarang dia gila. Kamu oh, sudah wuduk kok bilang belum wuduk. Berarti gila. Orang gila batal wuduk wuduknya. Orang sih orang gila, orang waswas itu orang gila. <laughs> Maksudnya guyonannya, orang sudah wuduk sempurna, net. mau sholat, saya kayak belum wuduk Oh ya batal wuduk ente karena ente gila. Waswas ada setan. Tidak ada orang alim waswas. -was. Biarpun orang alim kena was jadi paling bodohnya manusia, kata Imam Ghazali, bukan kami ngomong. Ada apa was-was? Was-was ada setan, menjadikan dia nggak khusus sholat. Takbir, oh, oh, oh, oh. Wudhu satu kolam dan sebagainya. Dia jamin dia khusus dia. Dia biarpun dalam keadaan sholat, lihat ingat kakinya, jalannya tadi lewat mana. Tadi sudah diusap belum. Mau gimana mau khusyuk? Kata Imam Ghazali yang tanya ahmak ablah jahil bidinih. Orang bodoh, dungu, tolol, goblok, apalagi. Pokoknya kalau ada 10 judul, 10 itu, Itu kata Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali paling. Karena ini ada apa orang kena was-was itu. Biasa was-was itu dulu dari gurunya was-was. Kalah sama ibu-ibu haji pensiun itu. Baru dua bulan sudah bisa bismillah bener. Ini mondok bertahun-tahun. Bu haji pensiunan sudah lebih. Saya sanjung ini. Ngalahin ustad. Ustad 10 tahun mondok baca bismillah aja mulut. Wuduk kalah sama orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Waswas was adalah penyakit. Itu setan yang menggoda, bikin tidak khusuk. Mulai wuduk nggak khusuk, mandi besar nggak khusuk, sholat nggak khusuk, ngapa-ngapain tidak khusuk. Ada suatu ketika ada orang waswas. was Ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos. Seorang alim besar, ngerti semua madhab. Dia waswas was karena di rumahnya itu ada banyak kambing gitu. Saya mau ke masjid was-was balik lagi. Enggak. Takut bajunya kena kotoran kambing. Wah ini. Ente sholat di atas kotoran unta Ya imam, sudah itu sholat begitu. Dosa yang nanggung saya. Akhirnya sholatnya di atas kotoran. Sholat-sholat di atas kotoran. Gimana sholat? Ente tahu enggak? Menurut Madhab Malik, kotoran itu tidak najis. Ngerti? Sholat ente sah. Beres. Jadi luas ilmu itu. Jangan, makanya ini harus diperangi orang kayak begitu tuh. Nah, kalau dia dihukum, kalau ente pas-pas lagi dirotan 100 kali gitu, biar biar kapok gitu itu. Dan itu mengganggu orang. Kalau ngajari fikih itu fikih bulat. Masalah istishab niat Allah itu harus menghadirkan semua niatnya sampai mabuk. Oh, oh. Mbak talinya pakai noleh. Ada marid, sakit. Biar Biarpun alim adalah jadi bahlul, jadi jahil. Saya keras juga gitu, niru Imam Ghazali. Itu ngerusak murid, ngerusak orang ibadah. Orang mau bangun malam, eh buru-buru mau tahajutan musim dingin. Dia kebayang wuduknya setengah jam. Nggak tahajutan, dijamin dia. Pucat, gemeteran begitu. Wuduk setengah jam. Sampaikan kepada orang seperti itu, kata Imam Ghazali, ente bodoh. Ente goblok. Imam yang lain mengatakan, ente gila. Nah, ini betul harus begini, karena untuk ngobatinya harus begini. Kalau tidak keras nggak bisa. Haji wudhu sederhana. Wudhu dengan satu muat satu gelas kecil tuh, satu wajah selesai. Satu usap wajah, selesai, selesai. Istinja kalau dengan kalau dingin-dingin istinja dengan ti, tisu selesai. Suruh hal-hal begitu dia kalau dia nah, nah Jadi perlu dididik suruh suruh sholat di atas kotoran unta itu nanti. Nah, adalah orang-orang aneh. Memang itu nular loh ya. Pernah kita satu kita masuk satu tempat, imamnya kiainya itu pakai bismillahnya tuh keras begitu, lambat lagi. Oh, tidak jadi. Saya sudah gini, kan kita ngikuti takbir imamnya kan sunnah gini. Kita gini batal lagi. Hmm. jadi lagi. Kan dapat akbar, Wahai, sahabat nih, dapat Allah akbar. Bis suara sidnya semuanya. Santrinya semuanya begitu. Allah. Kita salah satu dengan sahabat kami ya waktu itu datang satu makanya. Ya Allah. Sampai kita tidak khusuk dijamin dia juga tidak khusuk. Itu adalah setan. Yang gue adalah setan was-was. Nggak usah sederhana. Mudahkan ibadah. Harus beruduk dengan orang fakih itu. Hah? Masya Allah ya. Cara mengobatinya harus ditekankan. Kalau dia adalah bodoh dengan begitu, kalau lu dibilang kalau dia itu gila dengan semacam itu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang alim yang waswas. was Kalau ada orang alim waswas was langsung tidak alim. Bukan kami yang ngomong, Imam Ghazali sudah. Dengan ilmu memeranginya. waswas was itu karena perasaan. Sudah gebiar-gebiur, gebiar-gebiur. Bahkan dijelaskan dalam fikih. Kalau seandainya kita ragu tentang niatnya tadi. Asalkan kita sudah keluar dari mandi, anggap sudah selesai. Saya Mohon maaf, Anda tidak pernah di negeri dingin. Kalau orang lagi mandi janabah di, di negeri dingin terus tidak punya air panas, mandi besarnya ngebut. Sebelum mandi sudah siap an, anduk, Zzz, langsung andukan begitu. Sudah begitu was-was, matilah dia nanti dia. Dinginlah ini, musim dingin kayak es. Membayang repot dia, repot. Lihat mulai dari ibadahnya susah, mukanya pun mukanya itu sudah nggak nggak mesra tuh. Padahal ada orang was-was tuh. Ini ikut-ikut Imam Ghazali ini. Kenapa kalau saya ngomong begini? Saya cinta kepada yang kena was-was ini. Jangan sampai begitu. Gampang, enteng. Allah. Allah istighab istishabunnya. Istighdharnia adalah mutabaratul thala, niat, maksud, sholat fardu wajib. Allah akbar. Baca Fatihah. Wudhu selesai. Wudhu dengan air jelas airnya air suci mensucikan sudah. Kalau ada ragu-ragu sudah selesai. Baik, langsung dilawan saja setan itu. Kalau tidak diturut dan berkembang was-was itu. Berkembang sampai naudzubillah was-was tentang Allah. Allah itu ada ndak? Sampai di situ nanti berkembang. Was-was saya ibadah diterima ndak? Terima ndak? Sampai ini ada dikatakan ah, orang was-was akhirnya murtad. setiap setiap ibadah dia ngomong, ibadah saya terima ndak? Bener ndak? Sah enggak? Sah enggak? Sah enggak? Bosan capek, mending tidak sholat. Masuk nanti, na'udzubillah. Maunya digeret ke situ. Eh orang yang was-was sadar. saya cinta kepada kalian yang suka kena was-was ini. Makanya ini keras. Dengar tuh ulang-ulang omongan saya tadi ini. Nyelekit, tapi sembuh nanti. Nyelekit omongan saya itu. Ah, dengar lagi, ulang lagi. Uh, uh lekit ini. Tak bantu pondoknya Buya nantinya. Hmm. Nyelekit, nyelekit, tapi sembuh nanti insyaallah kayak obat. Kalau tidak begitu tidak beres-beres nanti. Nah, lebih baik.